السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله <clears throat> وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا الاستقامة على الحق وحسن الخاتمة ودخول الجنة بغير حساب ولا عذاب اللهم آمين Mari kita berusaha senantiasa memonitor niat-niat kita dan juga cara-cara ibadah kita khususnya ibadah yang sedang kita jalani ini yaitu ibadah yaitu menyembah Allah beribadah kepadanya saja dalam bentuk talabu al-ilmi syar'i menuntut ilmu syar'i mempelajarinya dengan maksud untuk diamalkannya dan didakwahkannya. Allahumma amin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita pada bab ini <coughs> sebetulnya masih berkaitan dengan bab yang ke-15 Bab yang terakhir kita pelajari pada pertemuan terakhir kemarin Bahwa <coughs> penulis di sini menyampaikan di antara bukti-bukti dan dalil-dalil baik secara nakli, fitri, waqi'i yaitu fakta maupun akli atau logika, akal sehat yang menunjukkan bahwa hanya Allah lah yang berhak untuk disembah dan bahwa kesyirikan adalah sesuatu yang batil Namun ada sedikit perbedaan penekanan antara bab yang ke-15 dengan bab yang ke-16 sekarang ini. Kalau pada bab yang ke-15 Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah Kalau kita lihat di sana penekanannya lebih kepada bukti-bukti dan penjelasan tentang lemahnya makhluk. Sehingga tidak pantas untuk disembah. Dan yang pantas kalau sudah makhluk dinyatakan tidak pantas, yang pantas tinggal satu. Karena sesuatu yang ada itu cuma dua. Kalau bukan makhluk, Ya Al-Khaliq. Kalau makhluk sudah dibuktikan ketidakpantasan di dalam menyembah, eh, di dalam apa? Di dalam eh, ketidakpantasan untuk disembah, maka tinggal satu saja, yaitu Al-Khaliq, Allah Tabaraka wa Ta'ala, satu-satunya yang berhak untuk disembah. Itu perbedaan penekanan untuk bab yang ke-15 kemarin. Adapun bab yang sekarang yaitu bab yang ke-16 masih satu tema yaitu membuktikan bahwa satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah, membuktikan benarnya tauhidullah fil ibadah, membuktikan ben, e, bahwa kesyirikan adalah sebuah kebatilan namun penekanannya lain. Kalau bab ini penekanannya lebih kepada penjelasan tentang kemahabesaran Allah yang mengharuskan makhluk mengesakannya dalam peribadatan. Yaitu penekanannya penjelasan tentang kemahabesaran Allah. Yang tiada tandingannya. Sehingga kalau Allah Maha Besar tidak ada tandingannya, Allah Maha Agung tidak ada tandingannya, tidak ada yang bisa menyamainya dan mengalah apalagi mengalahkannya maka fitrah yang lurus tentu menyembah sesembahan yang hak seperti eh, yang hak yang uh, sifatnya dijelaskan dalam bab ini fitrah yang lurus tidak mau menyembah sesembahan yang penuh dengan kelemahan. Sesembahan yang punya walaupun hanya satu sifat lemah saja. Fitrah yang lurus menolak adanya sesembahan yang bisa tersaingi dari sifat sempurna yang dimilikinya. Jadi fitrah yang lurus itu nggak mau menyembah sesuatu yang bisa masuk angin, yaitu manusia misalnya. Sesuatu yang bisa pilek, bisa batuk. Fitrah yang lurus juga tidak mau menyembah sesuatu yang mati, mayit misalnya, yang nggak bisa eh, mendengar doa. Kalau ada, seandainya ada orang yang berdoa kepadanya, tidak bisa beli rezeki kepadanya dan seterusnya. Fitrah yang lurus juga tidak mau menyembah hmm, pohon. Fitrah yang lurus hanyalah eh, me menyembah apa? Yaitu seseorang yang memiliki fitrah yang lurus, saya ulangi, hanyalah menyembah Allah tabaraka wa taala yang maha sempurna dari segala sisi dan tidak ada kelemahan atau kekurangan ataupun aib dari sisi manapun juga. Nah, konsentrasi yang inilah yang terakhir inilah yang hendak dijelaskan oleh penulis. Ini loh. Hmm? Inilah sesem, inilah apa sifat di antara sifat-sifat sesembahan kita yang hak satu-satunya sembahan yang hak Allah tabaraka wa taala. Tidak sebagaimana sebab e, bab beberapa atau banyak bab yang lainnya yang penulis menyebutkan judul bab dengan kalimat beliau sendiri. Pada bab ini beliau me nuliskan ayat Al-Quran sebagai judul dari bab. Mengapa demikian? Di antara hikmahnya adalah karena memang <clears throat> isi dari ayat tersebut dan juga demikian dalil-dalil yang lainnya atau dalil yang lainnya di dalam bab ini sudah jelas menunjukkan kepada maksud penulis yang kalau diungkapkan dengan kata-kata adalah bab tentang penjelasan kemahabesaran Allah yang mengharuskan makhluk mengesakannya dalam peribadatan. Bab tentang penjelasan kemahabesaran Allah yang mengharuskan makhluk mengesakannya dalam peribadatan. kemahabesaran Allah atau keagungan Allah ini merupakan bagian atau merupakan e, kelompok sifatul jalal bagi Allah Subhanahu wa taala yang melazimkan tauhidul uluhiyah. Sehingga bab ini hakikatnya penulis hendak menjelaskan di dalamnya sifatul jalal bagi Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwa sifat-sifat Allah secara kelompok besar bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama kelompok sifat-sifat Allah yang dinamakan dengan kelompok sifat al-jalal. Dan yang kedua kelompok sifat-sifat Allah yang dinamakan dengan sifat al-jamal. Nah bab ini lebih fokus kepada sifat al-jalal. Al kelompok sifat al-jalal. Apakah yang dimaksud dengan kelompok sifat-sifat al-jalal? Maksudnya adalah kelompok sifat yang <coughs> mengandung sebuah faidah bagi hati orang yang merenunginya yaitu munculnya menyebabkan munculnya rasa takut kepada Allah taala menyebabkan ketundukan kepada Allah taala menyebabkan perendahan diri hamba kepada Allah Ta'ala. Karena demikian agungnya Allah Ta'ala. Demikian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar maha besar dan sempurna kemaha besarannya. <coughs> Inilah yang disebut dengan sifatul jalal. Dan satu-satunya yang memiliki, yang berhak dinyatakan memiliki sifatul jalal secara hakiki hanya Allah tabaraka wa taala. Mengapa? Karena hanya Allah taala yang maha sempurna dari segala sisi, yang maha sempurna dari segala sisi tidak ada aib sedikit pun dari segala sisi tidak ada kekurangan sedikit pun dari segala sisi <coughs> Allah sempurna dalam seluruh <coughs> Allah maha sempurna dalam seluruh sifat-sifatnya baik sifat datiah maupun sifat fi'liyah Maka kalau demikian halnya melazimkan, mengharuskan seorang hamba untuk mengesahkan Allah di dalam peribadatan. Jadi pengakuan bahwa Allah satu-satunya yang memiliki sifatul jalal, Allah satu-satunya yang maha sempurna dari segala sisi, itu mengharuskan seorang hamba mengesahkan Allah di dalam peribadatan. Maksudnya kalau menyembah ya menyembah Allah saja. Kalau beribadah ya beribadah kepada Allah saja. Baik dengan peribadatan zahir maupun dengan peribadatan batin. Itulah yang namanya Abdullah, hamba Allah. Menghamba kepada Allah. artinya beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Tabaraka wa taala. Itu kan Abdullah abdun itu kan dari abada ya'budu ibadatan. Berarti tugas mulia seseorang yang berpredikat Abdullah adalah beribadah kepada Allah taala. Hidupnya memang untuk beribadah kepada Allah taala. Sebagaimana dalam firman Allah taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dalil yang pertama kali penulis membuka kitab tauhid ini dengannya sehingga pantas kalau bukan Abdullah tetapi Abdul Syaitan, Abdul Jin, Abdul Malaikat, Abdul Ambiya, Abdul Rusul. Pantas kalau seperti ini bukan Muslim. Karena memang syahadat seorang muslim itu yang kita baca setiap hari dalam salat-salat kita, dalam tasyahud. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya meyakini, syahadat kan tiga kemarin, saya meyakini, mengucapkan dan mengkabarkan bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan kita ini eh, adalah hamba Allah, maka kalau kemudian seseorang menghamba kepada selain Allah yaitu melakukan peribadatan yang ditujukan kepada selain Allah maka dia bukan hamba Allah namun hamba tersebut dengan peribadatan e, yang dipersembahkan kepadanya. Baik. Di dalam dalil ini terdapat tiga dalil. Di dalam bab ini terdapat tiga dalil namun dalil yang terakhir hadis An-Nawas Ibn Sam'an ini didaifkan oleh Bani rahimallahu taala. Sehingga kita mencukupkan dalil yang pertama dan dalil yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman Hatta idha fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir sehingga hatta sehingga saya ulangi hatta sehingga ida apabila fuzzi'a ang ang qulubihim fuzzi'a faza itu takut kalau fuzzi'a dihilangkan rasa takut ang qulubihim dari hati-hati mereka saya ulangi dari hati mereka Maksud mereka di sini adalah al malaika, para malaikat. Qalu mereka yaitu para malaikat berkata, "Madza qala rabbukum?" Apa yang Rob kalian firmankan? Bertanya di antara para malaikat itu sendiri. Qalul haqq mereka menjawab Al-Haq Apa maksudnya? Yaitu firman yang saya ulangi yaitu kebenaran. Wa huwal aliyul kabir dan dia adalah al-ali yang maha tinggi dan al-kabir yang maha besar. Al-Ali yang maha tinggi adalah dengan dua macam sifat al-ulu, sifat kemahatinggian. Yang pertama kemahatinggian eh, zat yaitu bahwa Allah berada di atas segala sesuatu. Dan yang kedua adalah kemahatinggian sifat bahwa sifat-sifat Allah seluruhnya maha tinggi artinya sempurna, maha sempurna. Tidak ada aib dari segala sisi. Itu mana al-ali. Jadi sekali lagi saya Ingatkan dan tekankan untuk satu kata ataupun istilah ataupun dikir ataupun ayat ataupun surat yang terbiasa kita ucapkan, baca, sebutkan maka disempat-sempatkan sekali saja belajar kepake untuk seterusnya seperti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya atau seperti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh atau yang lainnya subhanallah Allahu akbar termasuk al-ali <coughs> Kemudian Al-Kabir yang maha besar, tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mari kita mencoba untuk memahami firman Allah taala ini dan menghubungkan dengan inti dari judul bab ini. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang para malaikat bahwa mereka jika mendengar wahyu dari Allah yang Allah yang Allah <coughs> tujukan wahyu tersebut kepada Jibril yang Allah turunkan, saya ulangi, yang Allah turunkan wahyu tersebut kepada Jibril. Mendengar wahyu tersebut, hmm, mereka para malaikat takut dengan ketakutan yang sangat karena mengagungkan Allah, mengagungkan firman-Nya, Hmm? sampai mereka mengalami uh, keadaan <coughs> mirip pingsan. Semisal pingsan. Nah, tatkala fuzzi'a hatta idza fuzzi'a an qulubihim sehingga apabila dihilangkan rasa takut tersebut dari hati-hati mereka Hmm. Qalu mereka berkata bertanya di antara para malaikat sendiri Mada qala rabbukum apa yang Rob kalian firmankan hmm. kemudian dijawab kebenaran dan wahwal aliyul kabir Maka dari ayat ini dapat dapat diambil faedah. Yang pertama <clears throat> bahwa <clears throat> alasan pendalilan yaitu ayat ini menunjukkan bahwa malaikat yang termasuk sesembahan kaum musyrikin yang paling perkasa. Termasuk yang paling perkasa. Termasuk sesembahan kaum musyrikin yang paling kuat. Maksudnya sembahan yang mereka sembah. Termasuk yang paling dekat dengan Allah. Ternyata para malaikat itu sendiri, wahai kaum musyrikin, bagi kalian yang belum mengetahuinya, mereka sendiri ini takut kepada Allah sampai mengalami semisal pingsan. Karena demikian takutnya kepada Allah, demikian mengagungkannya, demikian mengagungkan Allah, demikian mengagungkan firman Allah, wahyu Allah maksudnya. Maka bagaimana bisa sampai disembah? Sesembahan yang mengalami semisal pingsan itu berarti kan memiliki sifat lemah. Kok disembah? Sekuat-kuat malaikat ternyata eh, sangat lemah. Bahkan hakikatnya tidak memiliki apa-apa. Di hadapan keagungan, kemahagungan, kemahabesaran Allah. Maka Mana yang layak disembah wahai orang-orang yang berakal sehat? Allah tabaraka wa taala atau siapa? Para malaikat. A ilahum ma'allah. Apakah ada ilah yang hak di samping Allah? Saya ulangi, bersama dengan Allah tidak ada. Hanya Allah lah satu-satunya ilah yang hak, sesembahan yang hak. Itu maksud penulis membawakan ayat ini. Membuktikan bahwasanya Allah Maha Agung, Maha Besar sehingga eh, satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah yang memiliki sifat tersebut. Adapun makhluk walaupun demikian kuatnya, contohnya malaikat termasuk makhluk yang paling kuat, ternyata hampir eh, ternyata apa mengalami semacam mengalami, mengalami semisal pingsan karena takut kepada Allah. Dengan demikian ayat ini menjadi bantahan bagi penyembah malaikat. Sekaligus sesembahan di bawah malaikat dalam keperkasaannya. Kalau malaikat saja terbantah disembah dengan ayat ini, apalagi yang kekuatannya jauh di bawah malaikat, lebih terbantah lagi. Lebih batil lagi. Memang pada ayat ini yang terbantah secara langsung adalah penyembahan terhadap malaikat. Namun bisa dikiaskan secara aulawi, logika penyangatan, lebih-lebih lagi makhluk-makhluk lain yang kedudukannya jauh di bawah malaikat dari sisi kedekatannya dengan Allah dan juga demikian dari sisi kekuatannya jauh di bawah malaikat lebih tidak layak untuk disembah Ya. Jadi betapa gambaran dari kejadian ini demikian apa e, menunjukkan kemahabesaran Allah para malaikat yang mendengar wahyu Allah difirmankan kepada Jibril alaihissalam begitu takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka yaitu para malaikat tersebut kapan ketika uh, wahyu Allah uh, difirmankan kepada Jibril alaihissalam. Dan di dalam fis sahihi dan di dalam hadis yang sahih yaitu Sahihul Bukhari. Kitab yang paling sahih sudah kitabullah. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا Jika Allah qada, apa maksud qada di sini? Takallama bi, yaitu berfirman. Al-amr tentang suatu perkara. Fis samai di langit. Dorobatil malaika atau e, saya ganti terjemahannya tadi di atas karena terkadang as-sama maknanya adalah atas. Dorobatil malaika, Malaikat hmm. Dorobat ajnihatiha bi ajnihatiha darabatil malaikatu bi ajnihatiha yaitu kalau kita perhatikan dari syarah yang disampaikan ulama maksudnya di sinilah mengibaskan sayap-sayapnya Khoda'anan. Apa maksudnya? Tunduk patuh. Liqaulihi. Akan firmannya. Jadi jika Allah berfirman, bagaimana adab para malaikat? Demikian tunduknya kepada Allah Ta'ala menerima firman-Nya, mengagungkan Allah. Ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhum dzalik. Di, tolong dicatat karena ini agak sulit antum dapatkan di tidak di eh, tidak di setiap kitab syarah eh, terdapat penjelasan yang gamblang. Ka'annahu seolah-olah hu huwa di situ maksudnya adalah suara wahyu atau firman Allah yang difirmankan kepada malaikat Atau kemungkinan yang kedua sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan Allah taala adalah suara malaikat itu sendiri. Ka'annahu seolah-olah suara tersebut suara wahyu Allah yang disampaikan kepada malaikat silsilatun seperti gemerincingnya silsilah rantai besi atau rantai seperti gemerincingnya rantai tidak ada kata besi seperti gemerincingnya rantai ala sofwanin di atas sofwan Sufyan lain dengan Sofwan. Sofwan maknanya adalah batu yang keras, kokoh, namun halus. Bukan nggak rata, kerunjalan, tapi halus. Hanya saja kuat batu tersebut. Apa faedahnya ini? Digambarkan seperti ini. Ini kalimat tas, tasbih ya, penyerupaan. Penyerupaan suara wahyu. Kerasnya seperti apa? Itu maksud kalimat ini. Bahwa suara wahyu Allah yang Allah sampaikan kepada malaikat diibaratkan atau mungkin bahasa yang tepatnya diserupakan dengan suara gemerincingnya rantai yang berada atau diletakkan di atas sofwan batu yang keras dan halus Maka ini semakin menunjukkan demikian kerasnya suara tersebut. Coba antum bandingkan ketika ada rantai besi diseret di atas batu besar namun walaupun kuat namun batu itu batu karang misalnya yang tidak rata naik turun tajam-tajam lobang-lobang Suaranya mana yang lebih keras kalau ditarik di batu yang besar namun dan kokoh namun halus. Mana yang lebih menimbulkan suara keras? Batu yang halus. Batu yang halus. Yang fuduhum dalik. Apa makna yang fuduhum dalik? Suara itu memekakkan mereka yaitu para malaikat. Ini menunjukkan demikian uh, agungnya Allah Subhanahu wa taala, demikian maha besarnya, maha agungnya Allah tabaraka wa taala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum sehingga jika dihilangkan rasa takut dari mereka mereka berkata apa yang difirmankan Rob kalian qalu al haqq mereka mengatakan kebenaran wa huwal aliyul kabir dan dia maha tinggi lagi maha besar fayasma'uha mustariqus sam'i Kemudian seton-seton pencuri <coughs> berita mendengarnya Jadi setan-setan pencuri eh, kalamul malaikah yaitu ucapan malaikat. Hmm, ganti seperti itu terjemahannya. Mendengarnya. Wa mustarikus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'd. Dan pencuri pendengaran tersebut pencuri ucapan malaikat tersebut seperti ini sebagiannya di atas sebagian yang lain maksudnya bagaimana wasofahu sufyanu bikafihi Sufyan ibn Uyainah maksudnya di sini menggambarkannya dengan telapak tangannya Menggambarkan apa? Menggambarkan barisan setan. Seperti apa? Digambarkan dengan tangan eh, telapak tangan beliau. Bagaimana penggambarannya? Faharrafaha wa baddada baina Fahar Faharrafaha Lalu beliau yaitu Sufyan ibnu Uyainah salah salah seorang periwayat hadis ini <coughs> harrafaha harrafaha maksudnya memiringkannya nya maksudnya kembali kepada jari jemari telapak tangan asabi memiringkan jemari telapak tangannya wabaddada baina asabi dan merenggangkan di antara jari jari, jari jemari tersebut. Jadi kalau saya gambarkan nah, barangkali demikian menggambarkan nah, jadi telapak tangan direnggangkan, dibuka lebar-lebar antara jari satu dengan jari yang lain, telapak tangan yang satu di bawah telapak tangan yang lain, dimiringkan mirip seperti pagar bertumpuk-tumpuk berdiri. Kurang lebihnya eh, barangkali seperti itu. Kalau melihat eh, apa syarah ulama tentang kalimat ini. Hmm? Atau kalau tidak ya seperti ini yang jelas menunjukkan bertumpuk-tumpuknya apa? Eh, barisan seton-seton mencuri. Ucapan malaikat tersebut. Kita teruskan. Fayasma'ul kalimata. Lalu ia mendengar suatu kata fayulqiha ila man tahtahu kemudian <coughs> disampaikanlah kepada yang di bawahnya Thumma, ya, jadi syaitan yang mendengar hmm, ucapan malaikat tersebut, disampaikanlah ucapan itu kepada syaitan yang ada di bawahnya. Thumma yulqihal akharu ila man tahtahu. Kemudian disampaikan oleh yang lainnya yaitu setan yang lainnya kepada mantah tahu setan yang ada di bawahnya hatta yulqiha ala lisanis sahir hingga disampaikan ucapan tersebut kepada lisan sahir tukang sihir ya, sampaikan kepada tukang sihir maksudnya demikian awil kahin atau dukun Mungkin dalam bahasa kita dengan segala macam e, label dukun atau sebutan bagi dukun, paranormal dan yang lain. Peramal. Yang melakukan aktivitas perdukunan. Nah, bagaimana aktivitas perdukunan itu insya Allah pada e, babnya nanti. Kalau memang benar Eh, dalam bahasa eh, kita bisa diungkapkan dengan paranormal ataupun peramal, selain juga dengan istilah dukun. Nanti eh, pada babnya nanti Anda cocok cocokkan, kalau memang tidak cocok ya cukup mencukupkan diri dengan kata dukun. Farubbama adrokahu syihab qabla an yulqiyaha. Dan eh, saya ulangi, tapi kadang-kadang seton pencuri eh, ucapan tersebut terkena eh, syihab yaitu meteor sebelum sempat menyampaikannya eh, sebelum sempat menyampaikan ucapan hasil curian tersebut warubbama bama alqaha qabla an yudrikahu dan kadang-kadang sudah sempat menyampaikan ucapan hasil curian tersebut sebelum terkena syihab sebelum terkena meteor fayakdzibu ma'aha kemudian <clears throat> dia setan tersebut membumbui dengan kedustaan dalam ucapan hasil curian tersebut sebanyak mi'ata kadzbatin. Seratus kedustaan. Kemudian Jadi pemahaman ini hmm, fayakdzibu ma'ha mi'ata batin, seton itu kemudian kemudian seton itu mencampuri kedusta, kedustaan mencampuri ucapan hasil curian tersebut dengan kedustaan yang totalnya jadi ada tambahan totalnya sebanyak seratus kedustaan Mengapa saya tambahkan kata e, totalnya? Karena kata ma'aha itu adalah di samping ucapan tersebut hmm, yang hasil curian tersebut kemudian setan menambahkan eh, atau mencampuri dengan apa? dengan kedustaan. Jadi di dalam syarah disebutkan sehingga ditambah kalimat tersebut dengan 99 kedustaan. Sehingga eh, <clears throat> kalimat itu atau ucapan hasil curan tersebut dihitung satu, kemudian dibumbui dengan 99 kedustaan. Wallahu taala alam sawab. E, penghitungan yang seperti ini apakah maksudnya pada kalam malaikat yang dicuri oleh setan tadi tercampur kedustaan tersendiri di samping 99 kedustaan yang lainnya sehingga ikut dimasukkan dalam perhitungan apa? Perhitungan 100 kedustaan. Wallahu taala alam sawab Saya belum mendapatkan Eh, penjelasan detailnya terkait dengan satu yaitu ucapan malaikat tersebut. Fayuqalu Alaysa qad qala lana yawma kadha wa kadha Kemudian dikatakan bukankah dia telah mengucapkan kepada kita pada hari ini dan itu yaitu maksudnya bukankah ia telah memberitahu kita pada hari ini dan itu oh. kemudian kada wa kada demikian dan demikian fayusaddaqu bitilkal kalimah allati sami'at minas sama' sehingga ia dipercayai dengan sebab kalimat yang didengarnya dari atas sana. Baik. Mari kita fahami kalimat ini dengan baik dari penjelasan Syaikhul Al Fauzan hafizahullah taala beliau menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan tentang betapa para malaikat mengagungkan kalamullah dan bagaimana para malaikat <clears throat> merasakan ketakutan dan mereka bertanya kepada sebagian yang lainnya apakah yang Allah firmankan dan yang lainnya pun sebagian yang lainnya pun menjawab. Dan juga demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan tentang apa yang diketahui oleh syaitan yang mencuri ucapan malaikat agar nah, ucapan malaikat dalam masalah itu untuk disampaikan kepada tukang sihir dan dukun dari kalangan manusia dan juga mengkabarkan tentang apa yang dialami oleh syaitan berupa lemparan meteor dan juga demikian hmm, syaitan oh, dikabarkan pula bahwa syaitan <coughs> bisa jadi mampu hmm, intinya bahwa setan terkadang mampu menyampaikan uh, ucapan malaikat yang didengar Eh, dari malaikat tersebut kepada tukang sihir dan tuka, eh, dan atau ataupun dukun kepada tukang sihir ataupun dukun ini untuk satu hikmah yang Allah ketahui kemudian ditambah ucapan yang dicuri tadi dari malaikat ditambah oleh syaitan atau oleh manusia 99 kedustaan. Kalau di sini wallahu taala alam sawab hitungannya dari zahir apa yang disampaikan oleh Salaf Al Fauzan yang kedustaan 99 hanya 99 adapun yang satu adalah ucapan malaikat tersebut. Namun zahir dari hadis dikatakan uh, eh, 100 kedustaan. Kalau zahir dari hadis dikatakan 100 kedustaan, wallahu taala alam sawab, setidaknya ada dua kemungkinan. Yang pertama bahwa kata 100 itu untuk penggenapan. Hmm? Untuk eh, eh, penggenapan. Ya, dalam bahasa kita kalau kita ungkapkan dengan sejutaan lah. Ini berapa harganya? Sejutaan. Padahal nggak sejuta persis. 950 misalnya. Sudah dihitung sejutaan. Ini uh, semisal dengan kemungkinan yang ini semisal dengan apa? Dengan hadis tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah yang sebentar lagi kita akan masuk. Bahwa maks maksud uh, kata 10 di dalam penjelasan hadis tersebut itu apa? E, alat taglib yaitu eh, penyebutan untuk ghalibnya hmm, kebanyakannya maka misalnya kan disunahkan untuk melakukan seluruh amal soleh eh, diantaranya puasa berarti kalau lihat dohirnya harusnya puasanya apa 10 hari tanggal 1 sampai tanggal 10 padahal dalam hadis yang lain tanggal 10 yaitu Idul Adha haram berpuasa tetapi tapi tetap saja dalam penjelasan ulama dikatakan ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yaitu untuk penyebutan eh, mayoritasnya al-hukmu al-ghalib hukum berdasarkan mayoritas. Hmm, seperti itu. Bisa jadi kemungkinannya itu. Artinya ucapan malaikat itu benar tetapi ditambah dengan 10 eh, dibumbui 10 ke eh, eh, 99 kedustaan. 99 kedustaan. Sehingga penyebutan 100 di sini untuk apa? E, semacam penggenapan ataupun e, mayoritasnya tadi penyebutan secara mayoritas tadi. Atau kemungkinan yang kedua 99 ini kedustaan murni, adapun yang satu itu campuran. Campuran ada benarnya tapi juga ada salahnya, kedustaannya. Wallahu taala alam sawab ya, Secara logika demikian kemungkinannya namun saya belum menjelaskan eh, saya belum mendapatkan penjelasan ulama secara detail tentang masalah ini. Wallahu taala alam bisawab. Nah, setelah dibumbui dengan kedustaan tadi, kemudian disebarkan semuanya pada manusia, mereka manusia ini yaitu para pengikut dukun dengan segala macam apa labelnya, predikatnya bisa pasien, pengobatan alternatif, bisa kemudian eh, orang yang minta diramalkan, eh, bisa apa apa saja dari apa eh, yang datang kepada dukun tadi, maka bah maka dipercaya oleh para pengikut dukun tadi atau para pengagum dukun tadi, para orang-orang yang <clears throat> berinteraksi dengan dukun tadi dari manusia semuanya hmm, dibenarkan disebabkan uh, apa kabar yang disampaikan oleh si dukun tadi atau si tukang sihir tadi. Maka dari itu Jangan percaya sama tukang sihir, tukang dukun. Oh itu yang nyihir. Eh, sebentar saya lihat di bola kaca. Eh, kemudian komat kami dan seterusnya. Oh yang nyihir adalah tetangga nomor dua sebelah utara barat daya. <laughs> Misalnya taruhlah seperti itu. Eh, itu cuman kamuflase saja kalimat-kalimat seperti itu. Intinya dia dapat kabar dari apa? Dari syaitan yang telah dibumbui dengan sekian banyak kedusta, kedustaan eh, memungkinkan di situ <clears throat> eh, dan tidak menutup eh, kemungkinan orang yang mendengarnya percaya 100% terhadap kabar yang sudah disertai kedustaan tersebut. Atau bisa jadi kemungkinan berikutnya setan eh, apa tukang sihir dan ataupun dukun tadi memang benar-benar berbohong. Dia tidak dapat apa-apa dari <clears throat> bisikan setannya, dia berbohong demi dapat uang tarif yang dia terapkan. Apa keterkaitan hadis ini dengan inti dari bab ini? Bahwa di dalam hadis ini terdapat bantahan kepada kaum musyrikin jika keadaan malaikat <clears throat> ketika mendengar firman Allah Ta'ala begitu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. <clears throat> begitu takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak boleh dipersembahkan kepada malaikat tersebut peribadatan karena hal itu menunjukkan kelemahan malaikat sehingga tidak pantas disembah. Maka satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah tabaraka wa taala yang maha agung, yang maha besar, tiada tandingannya. Maka ini bantahan pada orang-orang musyrik yang menyembah malaikat, para nabi dan orang-orang soleh. Dan juga demikian di dalamnya terdapat eh, pensyariatan yaitu disyariatkan mengagungkan Bahkan wajib kita mengagungkan <clears throat> Allah Subhanahu wa taala dan wajib kita meyakini dialah satu-satunya sesembahan yang hak, tidak ada sekutu baginya. Dan juga demikian terdapat pelajaran besar dari hadis ini yaitu batilnya sihir dan perdukunan. Walaupun sihir e, tukang sihir dan dukun tersebut terkadang dia <coughs> benar namun kita waspada dan kita merasa tidak aman dibumbui dengan sekian banyak kedustaan dari sini dapat kita ambil satu lagi pelajaran besar yaitu sebuah kaidah al-hukmu 'alal ghalib hukum itu, vonis hukum itu berdasarkan mayoritas. Kalau seseorang mayoritasnya adalah bersifat jelek, walaupun ada sebagian sifat yang baik, maka dia dikelompokkan kepada orang jelek atau orang jahat. Demikian pula kalau ada orang yang mayoritasnya baik, satu dua sifatnya tidak baik, maka kita katakan dia orang baik. Hmm? Orang baik. Al-hukmu alal ghalib. Dan ini kaidah ini termasuk yang sangat dibutuhkan adalah di dalam masalah urusan pinang meminang e, yaitu menikah. Karena seorang laki-laki yang meminang wanita, seorang wanita yang dipinang oleh laki-laki, maka hendaklah mengingat kaidah ini, al-hukmu al-ghalib. Kalau mau cari orang yang tidak ada salahnya, eh, kalau mau cari wanita mau cari laki-laki yang sempurna tidak ada aibnya, eh, <clears throat> sang laki-laki pun juga demikian. Maka ini mimpi. Kalau mereka merasa menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingatlah hadis kullu bani Adam khattaun. Jadi setiap manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam itu banyak melakukan salah. Di antara pelajarannya seperti itu dari hadis tersebut. Maka ya kurang-kurang sedikit hmm, baik itu sifat apa? fi'liyah maupun sifat dzatiyahnya dari apa? dari akhwat tersebut atau dari ikhwan tersebut sifat fi'liyah ya ramah kemudian apa namanya dermawan, kemudian penyayang dan seterusnya. Sifat dzatiyah ya tinggi, ya kemudian ini dan itu dari fisiknya. Hmm. Kurang-kurang sedikit, hmm. hidung masuk ke dalam sedikit, jangan dihitung-hitung. Mengaca pada diri sendiri, kita pun juga punya kekurangan-kekurangan. Maka dengan demikian akan mudah menghindari status liku-liku laki-laki yang tak laku-laku. <laughs> Karena kalau speknya terlalu tinggi, ini sulit cariannya. Baik. Hadis ya, eh, dalil yang ketiga adalah dhaif. Dhaif. Kemudian kita lanjutkan pada bab asy-syafa'ah. Bab syafa'ah. Bab tentang uh, syafaat. Wa qalillahi ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع Bab tentang syafa'ah Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah Ini merupakan bab yang sangat penting sekali Mengapa demikian? Karena banyak orang yang salah faham terhadap e, masalah syafaat ini sehingga dia bisa jadi terjatuh ke dalam kesyirikan sedangkan dia tidak merasa kalau terjatuh ke dalam kesyirikan bahkan akbar oleh karena itu mari kita perhatikan bagaimana bab syafaat ini bagaimana penjelasan ulama terhadap bab syafaat ini <coughs> Sebelum kita memahami syafaat secara definisi, mari kita perhatikan korelasi bab ini dengan permasalahan tauhid. Bahwa pembahasan bab ini sangatlah urgen dalam penjagaan tauhid masyarakat. Karena kaum musyrikin melegitimasi kesyirikan mereka. Berupa berdoa kepada malaikat, nabi, dan wali. Dengan alasan yang mereka buat-buat. Jadi bahwa mereka hmm, alasan yang dibuat-buat tersebut bahwa mereka yaitu para malaikat, nabi, wali memang makhluk, namun mereka memiliki kedudukan yang dekat dengan sisi eh, dekat dengan eh, dekat di sisi Allah. Hmm, itu legitimasi musyrikin terhadap kesyirikan mereka. Para penyembah malaikat, nabi dan wali ini menyatakan bahwa mereka memang makhluk namun mereka memiliki kedekatan dengan Allah sedangkan yaitu kedekatan hubungan dengan Allah maksudnya sedangkan kami banyak dosa begitu mereka e, menyampaikan kurang lebihnya maka kami hanya menginginkan mereka mensyafaati kami di sisi Allah <clears throat> maka penulis membawakan bab syafaat ini dalam rangka menegakkan hujah, menyampaikan dalil bahwa justru alasan mereka itu adalah inti kesyirikan yang Allah larang kaum musyrikin zaman dahulu darinya. Jadi justru alasan mereka ini persis sebagaimana ada dalam dalil yang menjadi inti kesyirikan yang Allah larang Pak eh, yang Allah larang kaum musyrikin zaman dahulu darinya. Serta sekaligus penulis hendak menutup pintu-pintu kesyirikan, jalan-jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan dengan menyampaikan bahasan syafaat ini. Baik. Kemudian adapun hubungan dengan bab yang e, beberapa bab sebelumnya bahwasanya orang-orang yang beristighosah, beristighosah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat dan memohon kepadanya dan minta kepada para nabi lainnya dan para wali jika ditegakkan e, yaitu e, dan meminta kepada Eh, sebagian nabi, sebagian dari para nabi lainnya dan sebagian wali lainnya. Jika ditegakkan hujjah penetapan tauhidur rububiyah kepada mereka, mereka beralasan bahwa mereka juga meyakini keesaan Allah dalam rububiyah. Namun keyakinan mereka bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau sebagian nabi yang lainnya dan para wali dan sebagian wali yang eh, dan sebagian wali adalah sebatas perantara. Jadi keyakinan mereka nabi itu, wali itu, itu kan sebatas perantara, yaitu syufa'a. Perantara yang dekat kedudukannya di sisi Allah sehingga dengan sebab kedudukan yang dekat tersebut Allah pasti menerima syafaat mereka. Bahkan mereka meyakini bahwa para nabi lainnya saya ulangi, bahkan mereka meyakini nabi, wali, dan malaikat itu memiliki syafaat, maka mereka meyakini mereka diyakini bisa mensyafaati tanpa izin Allah. Jadi intinya tentang masalah syubhat terkait dengan pemahaman yang salah terhadap syafaat. makhluk-makhluk yang uh, saleh, hamba-hamba Allah yang saleh <clears throat> diyakini pasti bisa mensyafati tanpa izin Allah dan juga demikian <clears throat> bahwa ketika kaum musyrikin menyembah orang-orang soleh tersebut, hamba-hamba Allah yang soleh tersebut, mereka beralasan kami tidak menyembahnya, tapi kami sekedar menganggap mereka atau meyakini mereka sebagai syufa'a, perantara antara kami dengan Allah dalam tersampaikan kebutuhan kami. Baik. Jadi siap-siap jika kita mengingatkan atau mendawai orang yang beristighotha kepada eh, mayit kemudian diingatkan, ditegur, dia akan menyampaikan syubhatnya bahwa kami nggak menyembah mayit tersebut. Eh, kami nggak menyembah mayit tersebut. Kami keyakinannya yang mengabulkan adalah Allah yang memenuhi kebutuhan kami yang kami minta dalam doa adalah Allah Sementara mereka mayat ini sekedar sebagai perantara antara kami dengan Allah di dalam menyampaikan kebutuhan kami. Seperti itu. Justru inilah inti kesyirikan yang persis ada disebutkan inti ini dalam Al-Quran. dan difonis pelakunya sebagai kafir musyrik. <clears throat> Nah, untuk memahami tentang e, ilustrasi kesyirikan mereka ini atau gambaran ke, kesyirikan mereka ini, mari kita fahami syafaat dari bahasanya, definisi bahasanya. Asyafa'ah fil asal Lugatan syafaat itu pada asalnya secara bahasa diambil dari Asyafa'u Asyafa'u Dan Asyafa'u itu adalah genap atau berpasangan. Asy-Syafi' ya. nah, kemudian eh, mengapa dikatakan eh, syafaat diambil dari asy-syaf'u kemudian dikatakan genap? Karena di dalam proses meminta syafaat itu ada orang yang meminta untuk disyafaati, diperantarai, dan or ada orang yang dimintai untuk diperantarai, sedangkan diyakini yang mengkabulkan adalah Allah orang yang meminta syafaat ini tidak langsung meminta kepada Allah tetapi memintanya kepada makhluk yang mati mayit sehingga panah permintaannya terhitung satu musyrikin kepada mayit. Arah panahnya satu. Terhitung satu, masih ganjil. Kemudian dari mayit diyakini oleh musyrikin akan menyampaikan kepada Allah panah kedua, panah permintaan kedua. Maka ini menjadi digabungkan dengan permintaan yang pertama tadi menjadi genap. Ada pasangannya asyafa. Dari situlah makna bahasa diambil. Logikanya diambil. Nanti panah ketiga keyakinan dari musyrikin ini Allah lah yang mengabulkan permintaannya, bukan mayit. Seperti itu. Ini yang menjadi alasan musyrikin untuk melegitimasi kesyirikan mereka. Loh, kami nggak nyembah kok Allah yang kami harapkan, mengabulkannya. Kami hanya menganggap, kami hanya meyakini itu sebagai syufa'a, perantara antara kami dengan Allah. Justru ini yang menjadi inti kesyirikan yang disebut langsung inti tersebut dalam Al-Qur'an. Dan dica dan difonis pelakunya kafir. Mengapa demikian? Kok difonis kafir? Bentuk doa yang eh, apa seperti ini panahnya. Nah, kita perhatikan secara istilah terlebih dahulu. Kita eh, perhatikan secara istilah terlebih dahulu. Istilahan secara istilah at-tawassut lil ghair jalbi manfaatin wa daf'i madarratin. At-tawassut memperantarai lil ghair untuk orang lain atau untuk pihak lain jalbi manfaatin dalam bentuk upaya mendapatkan manfaat wa daf'i rotin dan menolak mudarat atau menghilangkan upaya menghilangkan mudarat bahaya kerugian Dengan demikian asyafaah eh, dengan demikian syafaat hakikatnya kalau syafaat tadi e, dari sisi apa namanya sisi bahasa tadi dan kalau yang barusan ini itu definisi e, eh, tolabus syafa'ah yaitu meminta syafaat maka <clears throat> kalau meminta syafaat definisi barusan yaitu perantara untuk pihak lain eh, syafaat afan syafaat definisi syafaat barusan ini yaitu memperantarai untuk pihak lain ini berarti syafaat itu hakikatnya adalah doa memperantarinya dalam bentuk apa dalam kasus tadi mayit menyampaikan hajat dari musyrikin kepada Allah berarti kan mayit memintakan mendoakan agar kebutuhan kaum musyrikin terpenuhi dipenuhi oleh Allah. Berarti syafaat itu hakikatnya adalah doa. Pada kasus kesyirikan kaum musyrikin tadi. Sedangkan oleh karena itu, itu oleh karena itu kan didefinisikan eh, seperti tadi bentuk panah tadi dan definisinya at-tawassut lil ghair yaitu memperantarai untuk pihak lain atau untuk orang lain dengan bentuk memintakan kepada Allah hmm, dalam kasus kesyirikan e, meminta minta syafaat tadi. Sehingga ringkas kata sebetulnya cara menjamakan syafaat adalah memperantarai. Nah, syafaat adalah doa yang isinya memperantarai. Sehingga tolabu syafaat itu berarti tolabu doa. Meminta syafaat hakikatnya adalah meminta didoakan. Sedangkan aktivitas meminta didoakan itu sendiri juga sudah doa. Sehingga satu dipasang dengan satu lagi jadi genap. Maka secara bahasa klop dengan secara istilah. Lebih detail lagi contohnya adalah sebagai berikut. Hmm ilustrasi uh, kejadiannya adalah se sebagai berikut. <clears throat> Saya bacakan salah satu uh, syarah dari uh, kitab Tauhid di dalam Tamhid Syekh Al-Syekh menggambarkan seperti ini. Idza ata atin ila qabri nabiyyin. Kalau ada seseorang mendatangi kubur seorang nabi alaihissalam. Au qabri waliyin atau mendatangi kuburan wali. Au nahwi dhalik atau semisal itu. Faqal kemudian dia mengucapkan Astashfi'u bika Saya meminta syafaat kepadamu Au atau dalam bahasa yang lain, as'aluka <coughs> asy-syafa'ah. Saya meminta asy-syafa'ah untuk diperantarai. ma'nahu, maka maknanya aktivitas ini tadi ya, annahu talaba minhu wada'an yada'u lahu bahwa musyrik tadi meminta kepada mayit tadi agar mayit tadi mendoakannya kepada Allah menyampaikan kebutuhannya kepada Allah berarti doanya ada dua tidak ganjil mayit doa kepada eh musyrik doa kepada mayit kemudian mayit menurut keyakinan musyrik doa kepada Allah Padahal kemarin sudah dijelaskan mayit nggak meneng, nggak mendengar dalam ayat yang sudah kita pelajari. Rugi dia dan nggak bisa mengkabulkan keinginannya. Rugi. Kemudian kalau sudah seperti ini berarti sudah terkena definisi syirik besar. Musawatu ghairillahi billah ma huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara-perkara yang menjadi khususan Allah itu definisi syirik besar. Dalam hal ini khususan Allahnya adalah al-uluhiyah, yaitu keberhakan untuk ditujukan kepadanya peribadatan. Ibadah yang dimaksud di sini adalah doa. Jadi panah pertama itulah yang sudah cukup untuk menyebabkan dia difonis melakukan syirik akbar. Walau nggak urusan panah ketiga, yaitu Allah mengabulkan permintaan e, musyrik tadi menurut keyakinan musyrik seperti itu itu nggak nggak nggak urusan itu. Pokoknya sudah ada panah pertama sudah sudah cukup untuk difonis delik pasal syirik akbar dalam masalah al-uluhiyah karena ada panah pertama. Tidak urusan keyakinannya bahwasanya bukan mayit yang akan mengabulkan itu nggak urusan. Bukankah kesyirikan itu luas cakupannya? Kesyirikan itu bisa di dalam rububiyah, bisa di dalam masalah uluhiyah. Memang kalau kamu wahai musyrik keyakinan kamu bahwasanya bukan mayat yang mengabulkan eh, permohonan rezeki kamu, eh, eh, permohonan rezeki hmm, Allah yang memberi rezeki itu itu memang kamu selamat dalam hal itu dari kesyirikan dalam masalah ar-rububiyah, perbuatan Allah memberi rezeki. Ya, kekuasaan Allah dalam ar-rububiyah kamu selamat dalam eh, dari terjatuh ke dalam kesyirikan dalam masalah rububiyah dalam masalah itu. Karena keyakinanmu benar dalam masalah itu. Tapi kamu ya, tapi fahamilah bahwa kesyirikan besar itu walaupun selamat dari sekian misalnya taruhlah selamat dari seratus bentuk kesyirikan hanya satu saja kesyirikan besar dia lakukan itu sudah cukup untuk menggugurkan seluruh amal, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bagaimana uh, Allah taala berfirman, "La in asyrakta la 'amaluk." Sungguh eng, jika engkau maksudnya siapa? Rasulullah Muhammad ibn Abdullah shallallahu alaihi wasallam. Sungguh jika engkau menyekutukan Allah. Eh, ini layah batonna benar-benar akan gugur seluruh amalanmu. Makna dari kelanjutan petikan ayat tersebut. Jadi cukup satu saja. Baik itu kesyirikan besar yang dohir maupun yang batin. Yang kelihatan mata maupun yang disimpan dalam hati asal itu sudah terja, sudah sudah memenuhi persyaratan musawatu ghairillahi billah menyamakan persis selain Allah dengan Allah dalam perkara fi ma huwa min khasaisillah dalam perkara-perkara yang menjadi khususan Allah yaitu ar-rububiyah, al-uluhiyah dan al-asma was sifat sudah cukup satu saja sudah cukup menggugurkan seluruh amalan sudah cukup memindah status dari Abdullah kepada abdu gairillah, hamba selain Allah. Maka uh, syubhat itu ciri khasnya begitu. Nanti insya Allah kalau kita daurah ke syubhat akan lebih detail lagi. Syubhat, syubhat itu ada sisi benarnya. Tapi itu fungsinya kalau bagi penerbar syubhat untuk kamuflase saja untuk membungkus kebusukan syirik dari sisi-sisi yang lain. Oleh karena itu kalau me, paling sulit itu kalau membantah syubhat karena butuh memperhatikan kalimat-kalimatnya, tulisan-tulisannya secara detail. Bisa jadi kesalahan ada di tengah tulisan atau di awal ucapan atau di akhir ucapan. Pokoknya perhatikan sampai sini dia masih benar. Ah, kan gini wali itu orang soleh masih benar ini ah, orang soleh itu orang yang dimulia, dimuliakan oleh Allah masih benar ini yang dekat hubungannya dengan Allah masih benar ini terus <laughs> seperti itu maka ah, ya kita menghormatilah kita ini kotor banyak dosa masih benar wong dia jarang sholat misalnya <laughs> seperti itu masih benar terus tapi lihat aja namanya syubhat itu pasti ada salahnya Tunggu dulu di akhir atau di mana nah, itu. Itu menariknya nanti kalau kasus syubhat. Konsentrasi yang lebih bahkan ulama eh, sebagian ulama menjelaskan atau di antara ulama menjelaskan di antara kitab Syekh eh, tulisan-tulisan Syekh eh, Muhammad At-Tamimi rahimahullah yang paling sulit adalah kasus syubhat. Nah, sayangnya diberi durasi waktu empat hari biasanya. Saya sudah berapa kali mengusulkan harusnya ini durasi waktunya lebih lama daripada daurah kita tauhid daurah dan alhamdulillah sudah dua kali sepertinya dirubah menjadi enam hari masih bisa bernafas lega kalau uh, apa namanya ini karena syubhat mengajarkan membantah syubhat nanti yang nggak difahami syubhatnya kena ini repot ini <laughs> pas syubhatnya dia oh, konsentrasi sekali faham dia Pas bantahannya dia ke belakang, ngantuk, nggak masuk, kemudian <laughs> seperti ini izin, nah ini, wah ini repot seperti ini. Ya. Apalagi dalam waktu yang singkat butuh eh, konsentrasi yang tinggi. <clears throat> Nah, ketika dia eh, musyrik ini menyatakan bahwa kami yakinnya Allah kok yang mengumpulkan rezeki pada kami. Kami nggak meyakini mayat itu bisa beri rezeki. Nah, itu benar kamu, benar. Kamu selamat dari kesyirikan dalam ar-rububiyah. Tapi ketika kami hanya memohon kepada dia supaya ah, masuk dalam perincian doa. Doa kalau ditujukan kepada mayit, nah sudah. Kalau ditujukan kepada yang gaib, nah tadi perincian yang sudah berlalu penjelasannya tersebut. Ya, maka itu uh, syirik. Baik. <coughs> ya. Ya, kita istirahat dulu insya Allah kita akan pelajari tentang apa bedanya dengan tawasul. Nah, sebelum itu nanti juga kita kenalkan tiga istilah di dalam masalah bab syafaat. Satu mustashfi', dua asyafi', tiga al-masyfu' lahu agar faham posisinya masing-masing. Ya, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.